Semoga Allah merahmati keduanya. Wasalna ila qawlihi sampai kita pada ucapan syarih Wahuna bahar ghalatut tarafain. Dan di sini tampak kesalahan dua golongan. Ya. Karena ini melanjutkan, maka tentunya kita harus ingat, harus tahu siapa yang dimaksud dengan tarafain. Jangan lupa dengan kajian yang lalu. Tarafain, dua golongan yang dimaksud adalah dua golongan ekstrim, yang satu ekstrim ke kanan, yang satu ekstrim ke kiri yakni yang melampaui batas berlebih-lebihan dan melampaui batas dengan berkurang-kurangan yaitu golongan khawarij dan murjiah yang satu golongan mengkafir-kafirkan orang yang berbuat dosa kayak apapun dosanya mereka anggap kafir keluar dari Islam halal darahnya kekal dalam neraka sebaliknya murjiah menyatakan tidak kafir seseorang dengan perbuatan-perbuatan dosa-dosa sebesar apapun bahkan tidak berkurang imannya dengan dosa apapun. Ini murjiah. Wa huna yadhharu tarafain. Dan di sini tampaklah kesalahan dua golongan tersebut. Fa innahu man kaffara kullaman qala al qawla al-mubtada' fil batin يلزمه an يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين بل هم في الباطل يحبون الله ورسوله. karena siapa yang mengkafirkan setiap orang yang terucap dari mulutnya ucapan bid'ah kemudian dikafirkan secara batin maka niscaya yalzamuhu konsekuensinya dia akan mengkafirkan kaum-kaum yang ternyata batinnya bukan munafikin. Batinnya tidak ada nifak. Batinnya ternyata cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini akibat ucapan khawarij yang mengkafirkan setiap orang yang keluar dari mulutnya ucapan bid'ah langsung dikatakan kafir. Maka niscaya akan dikafirkan pula oleh mereka golongan yang ternyata hatinya masih memiliki iman akan dikafirkan pula oleh mereka golongan yang hatinya masih mencintai Allah dan Rasulnya wa yu'minuna billahi wa rasulih dan beriman pada Allah dan Rasulnya wa in kanu mudnibin walaupun mereka berbuat dosa kama sabata fi sahih al-Bukhari sebagaimana telah sabit dalam riwayat Bukhari dari Aslam Maula Umar radhiyallahu taala anhu dari Umar anna rajulan kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ismuhu Abdullah dikisahkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu bahwa di zaman Nabi ada seorang yang dijuluki dengan nama Abdullah tetapi sering dijuluki dengan julukan himaran wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang ini sering membuat Rasulullah sallam tertawa orangnya senang melucu sering membuat Rasulullah sallam tertawa wa kana Rasulullah sallam qad jalladahu fi syarab ternyata Rasulullah sallam pernah menghukumnya karena dia minum khamr minum khamr maka dicambuk. Fa'utiya bihi yauman. Maka satu hari ditangkap lagi dia. Karena berbuat hal yang sama. Maka dicambuk. Ketika dicambuk ada seseorang rajulun minal qaum, ada seseorang dari kalangan kaum yang berkata ketika mencambuknya dengan kalimat Allahumma la'anhu, ya Allah la'natlah dia. Ma aktsara ma yu'ta bihi Sering sekali orang ini dihukum. Semoga Allah melaknatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun berkata kepada mereka, "La tal'anhu fawallahi ma 'alimtu innahu yuhibbullah wa rasulah." Kata Nabi, "Jangan laknat dia. Sungguh aku tidak tahu kalau dia ternyata mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tahu apa yang ada dalam batinnya. Bahwa akhirnya bermaksiat lagi, bermaksiat lagi, bermaksiat lagi. Bahwa akhirnya berbuat dosa, berbuat dosa. Tetapi batinnya diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia beriman pada Allah dan Rasulnya. Fawallahi ma'alimtu innahu yuhibbu wa rasulah. Sungguh aku tidak tahu kalau ternyata dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wahada amrun mutayakin. Dan perkara ini perkara yang sungguh sangat meyakinkan. Fi tawa'ifa kathirah. Dalam semua kelompok. Dalam sekian banyak kelompok. Wa imma fil ilmi wa din dan juga dalam para imam-imam yang menurut para imam-imam pemuka-pemuka agama. Wa fihim ba'd maqalatil Jahmiyah awil Murji'ah awil Qadariyah awil Syiah awil kharij Dan pada mereka pada orang-orang yang sejenis ini orang yang dalam hatinya mencinta Allah dan Rasulnya ada beberapa ucapan-ucapan Jahmiyah. Ada beberapa ucapan-ucapan Murji'ah. Ada ucapan Qadariyah. Ada ucapan Syiah. Ada ucapan Khawarij. Walakin la imma fil ilmi wa din la yakunun qa'imina bi jumlati al bid'ah. Tetapi mereka para tokoh-tokoh pemuka agama, para ahlul ilmi, mereka tidak tegak dengan seluruh tilkal bid'ah dengan semua kebid'ahan secara menyeluruh, tidak. Tetapi ba'du maqalat, sebagian ucapan-ucapan. Karena -ucapan. Ketika kita berbicara tentang imam eh, Ibn Hajar atau Imam An-Nawawi apa kata mereka? Ada ucapan-ucapan Asy'ariyah. Beda dengan seorang dikatakan Asy'ari. Beda dengan seorang yang fihi ba'd maqalatil Asy'ariyah. Padanya ada ucapan-ucapan Asy'ariyah. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah kitabnya Al-Muhalla kitab yang terkenal di kalangan para ulama. Ternyata dikatakan oleh beberapa ulama fihi padanya ada makalat jahmiyah ada pemikiran jahmiyah tetapi ahlu sunnah tidak kemudian menganggap dia jahmiyah secara tulen atau asyariyah secara tulen tidak. Tetapi hanya berkata fihi padanya ada makalat jahmiyah, padanya ada makalat asyariyah, padanya kenapa demikian? Bal minha karena mereka hanya tergelincir dalam satu farak. Farak itu satu cabang saja. Satu cabang dari sekian cabang-cabang Asy'ariyah atau Jahmiyah atau yang lainnya. Bahkan ada imam ya, yang padanya ada pemikiran, ada syekh ya, dari Syiah. Tapi tidak dikatakan oleh para ulama bahwa ulama ini Syiah, tidak. Hanya dikatakan fihi tasyayyu' yasir. Padanya ada tasyayyu' yasir karena yang tergelincir padanya beliau-beliau ini adalah far'in minha. Satu cabang saja daripadanya. Walihadan tahala ahlu hadil ahwal tawaif min salaf al masyahir min uyub. Kalau lihada. Oleh karena itu. Intahala ahl hadil ahwa li tawaif min salaf al masyahir. Oleh karena itu. Mereka bergabung atau mengikuti orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit tadi kepada kelompok-kelompok salaf. Maka harus dibedakan dua keadaan atau dua golongan. Adapun ahli bid'ah min uyubi ahli bid'ah takfir ba'dhum ba'dha. Di antara jeleknya ahlul bid'ah adalah mengkafirkan satu sama lain. Di antara jeleknya ahlul bid'ah saling mengkafirkan satu sama lain. Kafirkan. Mereka mengkafirkan. Sebagian mengkafirkan sebagian yang lain. Saling mengkafirkan. Ini jeleknya ahlul ahwa. Kenapa? Karena mereka menghukumi secara global tanpa melihat keadaan mereka. Apakah benar-benar dia rusak pemikirannya atau dia tergelincir dalam satu dua hal, nggak dibedakan. Ini khonirina azakumullah jeleknya ahlul ahwa. Wa min mamadih ahlul ilmi, sedangkan sebaliknya, di antara bagusnya, terpujinya ahlul sunnah, ahlul ilm, annahum yukhatti'un wa la yukaffirun. Lihat, ada pun ahlus sunnah, mereka menyalah menyalahkan tetapi tidak mengkafirkan. Menyalahkan. Padanya ada tasyayyur, padanya ada penyimpangan, padanya ada begini, ditegur, dibantah, rudud, tapi tidak mengatakan kafir keluar dari Islam, tidak. Apalagi para imam-imam yang sudah terkenal usuluhum usul ahli sunnah. Yang sudah terkenal Pokok-pokoknya adalah pokok-pokok ajaran ahlu sunnah. Akidahnya ahli sunnah, pemahamannya ahli sunnah, prinsip-prinsipnya prinsip-prinsip ahli sunnah. Kemudian tergelincir pada satu hal atau dua hal. <coughs> Maka yang demikian lebih-lebih lagi. Bahkan jangankan ditahdir. Masih dianggap sebagai ulama dan dianjurkan untuk dibaca kitab-kitabnya. Hanya saja dengan catatan. Hati-hati ada sesuatu ketergelinciran beliau pada halaman sekian. Atau pada perkara ini, pada perkara itu. Titik. Tayyip. Demikian pula kalau selain para ulama. Ketika orang-orang berbuat sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Yang merupakan cabang-cabang jahmiyah atau cabang-cabang Mu'tazilah atau cabang-cabang Asy'ariyah atau cabang-cabang pemikiran sesat lainnya tidak langsung dijuluki bahwa berarti fulan Jahmi berarti fulan ini Syi'i Rafidhi enggak demikian tetapi diperingatkan dan disalahkan fulan mengucapkan kalimat yang salah menyimpang ucapannya adalah ucapan Jahmiyah Dikatakan qawluhu qawlul jahmiyah. Qawlul ladhi qalahu ucapan yang diucapkannya adalah ucapan Syiah. Karena khawatir ketika itu dia hanya tidak tahu. Begitu ditegur, ternyata dia balik, astagfirullah, ternyata ucapan Syiah, berarti dia masih tetap ahli sunnah. Mafhum. Karena bila pertama, yukhati'un. Pertama, yukhatti'un, belum yubaddi'un. Tetapi kalau ternyata setelah diperingatkan, diperingatkan, diperingatkan bahwa ucapannya ucapan jahmiyah, ucapannya ucapan pemikiran sesat, itu ucapan pemikiran begini dan begitu, dia malah membela kesesatannya, malah membela dengan apa yang dia anggap sebagai kebenaran padahal kebatilan. Dia bela pemikiran syiahnya, dia bela pemikiran jahmiyahnya, baru diucapkan oleh para ulama, hadar rajul mubtadi' hadar syi'i rafidhi atau ada jahmiyun dal itu pun tidak dikatakan kafir hanya dikatakan ahlul ahwa ahlul bidah ahlul dalal apakah mereka kufar masih belum diputuskan kafir atau tidak kafir kenapa karena ada macam-macam keadaan mereka ada yang baru di pinggirnya saja ada yang baru cabang-cabangnya saja ada yang sudah kafir keluar dari Islam maka butuh bukti lebih rinci. Untuk mengatakan kafir butuh bukti lebih rinci. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, "Wa min mamadih ahli ilmi annahum yukhathi'un wa la yukaffirun." Keistimewaan para ulama, kelebihan para ulama, mereka menyalahkan tetapi tidak mengkafirkan. Kenapa? Hadis tadi khawatir. Ternyata dia yuhibbullah wa rasulah. Ternyata dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini orang semoga dilaknat oleh Allah. Betapa seringnya dia dihukum. Karena minum khamr. Kata Nabi, jangan anak dia. Kita tidak tahu, jangan-jangan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. <clears throat> Karena kehati-hatian itulah. Maka para ulama yukhatti'un wala yukafirun. Mereka menyalahkan tetapi tidak mengkafirkan. Walakin baqiya huna iskalun yaridu ala kalam syai rahimahullah wa huwa anna syari' qad samma ba'd ad-dunubi kufran. Tetapi di sini ada beberapa kesulitan yang terdapat di dalam pernyataan Syekh tadi. Rahimahullah. Apa itu? Wahwa an anna syari' qad samma ba'd dunub kufran. Yaitu bahwa syariat ini kadang-kadang menamakan sebuah dosa dengan kekafiran. Di sinilah iskalnya. Ada pertanyaan, ada kesulitan yang perlu dipertanyakan. Bahwa berapa dosa dijuluki dalam syariat apakah dalam Quran atau dalam hadis yang sahih dijuluki dengan kufran, kekafiran. Seperti contohnya, "Waman lam yakfur bima anzalallahu faulaika kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Bagaimana dengan ini? Tidak berhukum dengan Allah, kafir. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga diucapkan oleh Rasulullah SAW sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun mencerca seorang muslim itu kefasikan wa qitaluhu kufrun dan memeranginya kekafiran mencerca itu merupakan kefasikan kalau memerangi kufur kekafiran. Ini juga hadis sahih. <clears throat> Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Mutafaqun alaih min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi juga bersabda dalam hadis lain, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Jangan kalian kembali menjadi kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Apa yang terkandung dalam hadis ini? Kafirnya orang yang saling, saling bunuh sesama muslim. La tarji'u ba'di kufaran. Jangan kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Ini juga hadis sahih yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Bakrah. Ada hadis lain yang juga sama menjuluki sebuah dosa dengan kekafiran. Wa idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma Barang siapa seseorang mengatakan pada saudaranya wahai kafir maka akan mengenai salah satunya. Faqad ba'a biha ahadahuma. Pasti akan mengenai salah satunya. Ya kafir. Maka akan kena salah satunya. Kalau yang dipanggil kafir benar-benar kafir, maka dia yang kafir. Tapi kalau tidak, kembali pada dirinya. Dirinya yang kafir. Mesti akan kena salah satunya. Ini juga hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim juga Qanibillah kaum muslim yang saya hormati. Hadis yang muttafaqun alaih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa qala sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Empat perkara. Kalau empat perkara ini ada pada seseorang, maka dikatakan dia kafir atau munafiqan khalisan. Munafik khalis kafir ya munafik yang murni, yang benar-benar munafik. Dohirnya saja muslim, batinnya kafir. Apa empat perkara itu? Idza hadatsa kadzaba. Wa idza tumina khana. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza khasama fajara. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajar. Yaitu orang yang berbicara kalau berbicara dusta. Kalau berjanji tidak ditepati. Kalau diberi amanat khianat. Dan kalau bertikai melampaui batas. Juga mutafakun alaihi radhiyallahu taala anhumah dari hadis Abdullah Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma wa qala sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa Hadis yang juga muttafaq alaih tidak berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin tidak dalam keadaan mukmin. Apa berarti? Hah? Kafir. Dan tidak pula seorang pencuri ketika mencuri dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah seorang meminum khamar ketika meminumnya dalam keadaan mukmin. Dan taubat ada setelahnya. Taubat ditawarkan setelahnya. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bainal muslim wa bainal kufri tarkus salah. Hadis lainnya yang juga menyebutkan tentang sebuah dosa dengan kekafiran adalah antara pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir adalah salat. Meninggalkan salat. Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Man ata kahinan fasaddaqahu aw ata imra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkannya atau siapa yang mendatangi seorang wanita istrinya dari duburnya maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis lain, wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man halafa bighairillahi faqad kafar. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia kafir. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan lafaz seperti itu. <clears throat> Disebutkan sini hadisnya lemah. Yang terakhir, man halafa bigharillah faqad kafar ada dengan lafaz lain. Tidak dengan lafaz yang seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Sintani fi ummati huma bihim kufrun dua perkara pada umatku yang dengan dua perkara itu mereka kufur. Yang pertama at-ta'nu fil ansab mencerca nasab. Yang kedua niyahah alal mayyit yang kedua meratapi mayit. Wa nadhairu dzalika Dan hadis-hadis yang sejenis ini sangat banyak. Ini iskal. Ini iskal. Iskal itu kesulitan yang perlu dijawab. Bagaimana dengan hadis-hadis ini? yang semuanya menyebutkan kufur, kufur, kufur. Siapa yang berbuat gini kafir, siapa yang berbuat seperti ini kufur, siapa yang mengatakan seperti ini kafir, siapa berkata seperti itu maka dia tidak mukmin. Kebal jawab, kalau rahimahullah, al jawabu anna ahli sunnah muttafiqun kulluhum ala anna murtakib al kabir la yukaffir la yukaffar kufran yanqulu anil millah bil kulliyah Jawabannya bahwa ahli sunnah seluruhnya sepakat. Bahwa seorang yang berbuat dosa besar tidak dikafirkan dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Tidak dikafirkan dengan kekafiran yang mengeluarkan dari milah agama secara keseluruhan. Kama qalatul khawarij. <laughs> Tidak seperti apa yang dikatakan oleh khawarij Idlau kafara kufran yanqul anil millah lakana murtaddan. Karena kalau kufur yang keluar dari Islam, dari agama, maka dia murtad. Sedangkan orang murtad, yuktal ala kulli hal. Seorang yang murtad itu dibunuh hukumnya. Dipenggal lehernya. Duribat unuquh. Itu hukum seorang murtad. Taib. Sekarang perkara-perkara tadi yang disebutkan sebagai kekufuran. Terjadi apa tidak terjadi? Di zaman sahabat. Seorang yang minum khamer terjadi? Terjadi. Seorang yang yasrik mencuri terjadi apa yang terjadi? Terjadi. Bahkan dari Quraisyah yang mencuri. Kalau dikatakan kafir dengan hadis tadi bahwa dia tidak mukmin, oh berarti kafir maka akan dianggap murtad dan akan dipenggal lehernya saat itu juga karena hukumnya murtad adalah istatab salat ayam wa intaba wa illa duribat unuquh oh, itu hukumnya murtad wala yuqbal afu waliul qisas dan seorang yang murtad dibunuh sebagai murtad dan tidak diterima maafnya orang yang dirugikan. Perhatikan ya azakumullah. Jangan kalian menjawab, tapi orang yang membunuh kan dibunuh juga. Berarti dia kafir. Karena hukumnya dipenggal lehernya. Beda. Apa bedanya? Kalau hukum murtad tidak ditanya korbannya, keluarga korbannya, apakah memaafkan atau tidak memaafkan. Tetap dipenggal kalau dia murtad. Karena hukum murtad dibunuh. Adapun orang yang membunuh, dibunuh karena kisos, itu karena tuntutan keluarganya. Keluarga yang terbunuh. Kalau keluarga yang terbunuh menyatakan aku maafkan dia, aku minta diatnya saja, maka bayar dia. Kalaupun dimaafkan dan diatnya saya sodakohkan, maka selamat dia. Paham ya? Kalau hukum murtad dibunuh, itu hak Allah tidak bisa diganggu gugat, nggak bisa dirubah, nggak bisa dimaafkan oleh siapapun. Itu murtad. Tetapi kalau kesas itu diserahkan pada keluarganya. Keluarga orang yang terbunuh. Waman kutila madluman faqad ja'alallahu liwalihi sultana. Siapa yang keluarganya terbunuh secara zalim, maka Allah berikan hak bagi mereka untuk menuntut kesal. Kalau tidak menuntut, tidak apa-apa. Kalau memaafkan, bagus. Maka kata beliau, kalau dikatakan dengan hadis-hadis tadi, mereka kafirnya kafir keluar dari Islam, berarti murtad. Kalau murtad, maka mereka akan dipendal lehernya, akan dibunuh dengan tidak menerima maafnya waliul qasas. Wala yuqbal afu waliul qasas. Tidak diterima maafnya orang yang memiliki hak qasas. ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر kalau memang dianggap kafir murtad maka tentunya tidak dilangsungkan hukum-hukum had pada pezina nggak perlu dihukum cambuk bagi mereka yang belum pernah menikah dan nggak perlu dihukum rajam bagi mereka yang sudah menikah tetapi langsung dipenggal lehernya kalau murtad wasariqah dan juga pencuri nggak perlu dipotong tangannya langsung dibunuh kalau kafir demikian pula syurbul khamr nggak perlu dicambuk seperti riwayat sahabat Abdullah yang dijuluki Himaran nggak perlu dicambuk langsung dibunuh kalau murtad mafhum alasannya maka para ulama ahlu sunnah sepakat kalaupun dikatakan kufur bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام maka ucapan tadi ucapan yang menyatakan bahwa orang berbuat dosa yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi berarti kafir memerangi seorang muslim kafir membunuh seorang muslim kafir berzina ketika berzina kafir maka semuanya ucapan-ucapan batil. Ma'lumun butlanu, ucapan yang jelas kebatilannya. Wa fasaduhu yang sudah rusak ya, bidarurah dengan secara jelas tegas ya, dalam agama Islam. Ya. Wa muttafiqun dan juga para ahli sunnah sepakat ala an la yakhruj al iman wal islam wa la yadkhul fil kufri wa la yastahiqqul khulud ma'al kafirin kama qalatil mu'tazilah dan mereka sepakat ahlu sunnah bahwa orang-orang yang berbuat dosa-dosa tadi tidak keluar dari keimanan nggak keluar dari keislaman dan tidak masuk ke dalam kekafiran dan tidak layak tidak pantas untuk dikekalkan dalam neraka bersama orang-orang kafir tidak seperti ucapan mu'tazilah Perhatikan khairin azakumullah. Yang pertama tadi membantah Khawarij, yang kedua membantah Mu'tazilah. Apa perbedaan antara keduanya? Khawarij menyatakan mereka kafir. Sudah dibantah. Kalau kafir berarti dia murtad. Kalau murtad hukumnya hukum had. Hukumnya murtad adalah dipenggal lehernya. Dibunuh dia tanpa meminta uh, maafnya dari keluarga orang yang terbunuh. Tidak Afum? Maka ucapan Khawarij batil. Baik, sekarang yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mengatakan kafir. Oh, kalau menurut saya tidak kafir mereka. Tetapi di neraka kekal selama-lamanya. Ya. Ini Mu'tazilah. Maka dijawab lagi bahwa mereka mutafiqun. bahwa para ulama ahli sunnah sepakat seluruhnya nggak ada khilaf bahwa seorang yang berbuat dosa-dosa besar tadi tidak kekal dalam neraka bersama orang-orang kafir. Tidak kekal dalam neraka bersama orang-orang kafir seperti ucapan Mu'tazilah. Fa inna qaulahum batilun aydan. Karena ucapan Mu'tazilah juga batil. Id qad ja'ala Allah murtakibil kabira minal mu'minin karena Allah menjuluki orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar tadi Allah juluki sebagai mukminin, orang-orang beriman. Berarti masih punya iman. Apa contohnya? Contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan panggilannya. Wahai orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan atas kalian qisas pada kejadian pembunuhan. Ini siapa yang dibunuh maka pembunuhnya harus dikenai kesas atau diberi hak kesas. Keluarganya boleh menuntut balas. Siapa? Orang-orang beriman kalau membunuh orang beriman yang lainnya. Lihat azakumullah. Berarti Allah masih menjuluki mereka mukmin orang beriman. Contoh lain, فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف dan siapa yang dimaafkan oleh saudaranya maka ikutilah dengan baik disebut dengan saudaranya kalau sudah kafir ya bukan saudaranya ada kata Alik kafir bukan saudaranya mukmin mukmin bukan saudaranya kafir Bahkan hubungan waris pun terputus kalau kafir. Iya apa iya? Nggak ada jawaban lain kecuali iya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidaklah seorang muslim mewariskan pada orang kafir, tidak pula orang kafir mewariskan pada orang mukmin. Terputus hubungannya, terputus persaudaraan sama sekali. Sedangkan di sini Allah katakan faman min akhihi syai' <laughs> Barang siapa yang memaafkan saudaranya, maka diikuti. Berarti keluarganya, keluarga terbunuh tadi. Kalau ternyata memaafkan saudaranya, berarti yang membunuh masih saudaranya orang yang dibunuh. Apa maknanya? Maknanya masih sesama muslim, masih sesama mukmin, tidak kafir barakallahu fikum. Falam yakhrujul qail minalladzina amanu. Berarti orang yang berbicara ah, al-qatil maksud saya. Falam yakhrujul qatil maka tidak keluar sang pembunuh tadi dari keadaannya sebagai alladzina amanu. Wa ja'alahu akhan liwaliil qisas dan dijadikan oleh Allah sebagai saudara keluarga yang terbunuh. Keluarga orang yang terbunuh. Wal murad Ukhuwatuddin din bila raib. Yang dimaukan persaudaraan di sini tentunya persaudaraan secara agama. Tidak ragu lagi. Karena masalah pembunuh dan yang dibunuh jarang sekali kalau mereka keluarga dalam artian keluarga nasab kakak beradik misalnya mungkin terjadi tapi jarang sekali justru yang terjadi adalah musuh bukan keluarga bukan senasab maka ini maksud wa man ufiya lahu min akhihi adalah uhuwatu din bila raib. Maka ini maksud adalah persaudaraan agama tidak ragu lagi. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, Wa وإن طائفتان mu'minin المؤمنين fa aslihu baynahuma Jika dua golongan dari kalangan mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya. Dua golongan berperang disebut oleh Allah dengan mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau dua golongan dari kalangan mukmin. Perhatikan. Bandingkan dengan hadis tadi, hadis sahih. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencerca seorang mukmin kefasikan dan memeranginya kekafiran. Kok Allah menyatakan dua golongan orang beriman berperang disebut mukmin oleh Allah SWT. Menunjukkan bahwa kufur tadi yang diucapkan oleh Rasulullah SAW bukan kufur keluar dari agama, bukan kufur keluar dari Islam, bukan kufur yang menjadikan dia jadi kafir murtad bukan, tapi perbuatannya perbuatan kufur hormati. Ini penting. Kalau tidak dipahami dengan pemahaman ahlu sunnah, maka ayat dan hadis tadi seakan-akan bertentangan. Hadis menyatakan kita luhu kufrun, Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu faslihu bainahuma. Kalau dua golongan orang beriman berperang, damaikanlah keduanya. Berarti itu adalah hadis-hadis ancaman bahwa ini perbuatan kufur. Hati-hati. Tetapi orang yang melakukannya belum tentu dia kafir keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum. Kata Allah sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara orang-orang yang bersaudara. Berarti yang berperang tadi dua belah pihak dianggap oleh Allah orang-orang mukmin yang bersaudara. Maka damaikanlah. Wa nususul kitab was sunnah wal ijma' tadullu ala anna zani was sariq wal qadhif la yuqtal. Sedangkan ijma' dalil-dalil dari Quran dan sunnah dan juga secara ijma' kesepakatan para ulama semua menunjukkan bahwa seorang yang berzina seorang yang mencuri, seorang yang menuduh dengan tuduhan zina, mereka semua tidak dibunuh. La yuqtal, tidak dibunuh dengan riddah, tidak dianggap murtad. Bal yuqamu alaihi had Bahkan mereka dihukum dengan hukum had. Fadalla ala annahu laisa bimurtad maka ini dalil bahwa mereka bukan orang-orang murtad, bukan orang yang keluar dari Islam. Wa qad thabata fi sahih dan telah sabit riwayatnya dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda man kanat indahu li akhihi al-yawm madlamatun min ardin min ardin aw shay falyatahallalhu منه اليوم قبل أن يكون درهم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنة أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار Kata Nabi Wasallam, siapa yang padanya ada madlamatun li akhihi barang siapa yang pada saudaranya al hari ini ada madlamatun ada satu kejahatan kedoliman kepada saudaranya min irdin aw syai apakah masalah kehormatan atau masalah yang lainnya yatahallalhu minhu liyaum hendaklah meminta halalnya sekarang hari ini siapa yang pernah mendolimi saudaranya Siapa yang pernah menjatuhkan kehormatan saudaranya? Siapa yang pernah melecehkan, mempermalukan saudaranya? Siapa yang pernah menjatuhkan kehormatan saudaranya? Atau pernah memboliminya dalam bentuk fisik? Atau mendoliminya dalam bentuk harta? Pernah menipunya? Pernah merampas hartanya, mencuri daripadanya? Maka hendaklah dihalalkan hari ini. Minta ridhonya, minta maafnya. Sekarang kata Nabi. Qabla la yakunu dirhamun wala dinar. Sebelum nanti nggak ada lagi dinar, nggak ada lagi dirham, nggak ada emas, nggak ada perak. Yaitu yaumul qiyamah. In kana lahu amalun saleh ukhidha minhu. Kalau dituntutnya nanti yaumul qiyamah, maka nggak bisa dibayar dengan harta. Kalau sekarang dituntut bisa dibayar dengan harta. Ini, dulu saya mendolimi kamu, satu miliar masih bisa dibayar walaupun dicicil. Kalaupun tidak masih bisa minta maafnya. Tapi yaumul qiyamah kalau mereka menuntut dan kamu belum meminta halalnya, maka tidak lagi engkau bisa membayarnya dengan dinar dan dirham. Tetapi amalan solehmu yang akan diambil oleh mereka biqadri madlamatih sesuai dengan kedolimannya. Kalau ternyata engkau tidak memiliki kebaikan, nggak memiliki amal saleh, sudah habis dituntut oleh orang, maka kejelekan mereka yang mereka timpahkan kepadamu. Karena kamu pernah mendoliminya, maka mereka menuntut. Ketika engkau tidak memiliki amalan saleh, maka perbuatan jelek mereka ditimpahkan kepada kamu. Faturihat alaih. Thumma ulqiya finnar. Kemudian dilemparkan dalam api neraka. Demikian akhrajahu fis sahihain. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Fathabata anna zalim yakunu lahu hasanat yastawfil madlum minha haqqahu. Apa yang kita ambil dari hadis ini yang berkait dengan pembahasan kita? Yang berkait dengan pembahasan kita, berarti orang-orang dolim tadi masih punya hasanat yang diterima. Kalau masih punya hasanat yang diterima, apa maknanya? Maknanya dia muslim, dia mukmin. Kalau kafir, Allah katakan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kalau orang kafir, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami enggak akan tegakkan timbangan untuk mereka. Enggak ditimbang sama sekali amalannya. Kenapa? Enggak dianggap. Amalan solehnya enggak diterima lain asyrak talayah batanna amaluk. Kalau engkau kufur, syirik, maka akan gugur seluruh amalanmu. Tetapi tadi, hadis tadi, siapa yang berbuat boleh maka hendaklah meminta halalnya. Karena nanti yaumul qiyamah akan dituntut oleh orang-orang yang terdolimi. Mereka akan menuntut hasanatmu, kebaikan-kebaikanmu, amal-amal solehmu. Artinya masih dianggap amal solehnya, masih diterima amal solehnya dan masih dihitung. Barakallahu fikum. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka masih muslim, masih mukmin, masih dianggap kebaikan-kebaikannya dan masih ditimbang mana yang lebih banyak. Tetapi kalau keboliman-keboliman tadi terlalu banyak, manusia menuntutnya dengan sekian tuntutan-tuntutan sampai habis amalan solehnya dan masih ada lagi penuntut-penuntut lain yang terdolimi, maka mereka dosa-dosanya ditimpakan pada orang ini faul finnar dan dilemparkan ke dalam neraka inilah yang dijuluki dengan al-muflis atadruna manil muflis tahukah kalian siapa orang yang bangkrut kata para sahabat ya Rasulullah al-muflis indana muflis di kalangan kami adalah orang-orang yang man la dinar wa dirham orang yang tidak memiliki dinar dan dirham Ternyata Nabi menyatakan al-muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan yang banyak. Tetapi dia telah mencerca orang yang ini, mendolimi orang yang itu, merampas hartanya yang ini, menyakiti yang itu. Sampai banyak orang yang terdolimi menuntutnya. Sampai habis semua amalan solehnya, masih datang penuntut-penuntut, maka kedosa dosa mereka yang menuntut tadi ditimpakan pada orang tersebut. Maka inilah orang yang muflis. Ya. Yang akhirnya dia bangkrut. Wa ulqiya finnar. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pembahasan yang akan datang billahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila wa atubu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.